dalam kitab beliau tali lusa liki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru yaitu mengenai al-maf'ulu lahu yaitu mengenai al-maf'ul lahu di mana al-maf'ulu lahu itu cukup sering juga dikenal sebagai al-maf'ulu li ajlihi Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ta'rifuhu wa syurutuhu wa hukmuhu yaitu mengenai pengertian atau definisi dari al-maf'ulu lahu kemudian syarat-syarat bagi al-maf'ulu lahu dan hukum yang berlaku bagi al-maf'ulu lahu Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke 298 sampai ke 300 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan yunsabu maf'ulan lahul masdaru in abana ta'lilan kajuda syukran wadin masdar itu dinasabkan sebagai maf'ul lahu itu in abana ta'lilan. Ya, jadi suatu masdar itu dinasabkan kemudian di i'rab sebagai maf'ul lahu itu ketika ya in abana ta'lilan. Ketika masdar tersebut itu menjelaskan mengenai alasan. Ya berarti alasan dilakukannya suatu perbuatan jika masdar tersebut menjelaskan hal tersebut, maka itu dinasobkan sebagai maf'ullah. Ka jud syukron wadin. Ya, contohnya adalah jud syukron wadin. Ya, jadi jud ya, berbuat dermawanlah syukron untuk bersyukur. Ya, berbuat dermawanlah ya atau jadilah dermawan sebagai bentuk rasa syukur wa din. Ya, dan din di sini itu banyak terjemahannya, tetapi nanti di sini akan dipakai adalah ya jadikanlah itu sebagai jalan hidup atau kebiasaan. Kemudian wa bima ya'malu fihi muttahid waqtan wa fa'ilan wa in syartun fuqid. Dan maf'ullah tersebut itu bima ya'malu fihi dengan amilnya, ya jadi maf'ullah dengan amilnya, ya biasanya amilnya berupa fi'il, berarti maf'ullah dengan amilnya itu mutakhid, ya berserikat, atau satu, atau sama. Nah, apa kesamaan dari maf'ullah dengan amilnya tersebut? Itu adalah waqtan wa fa'ilan. Dari sisi waktu dan dari sisi pelakunya. Artinya waktu dan pelaku dari maf'ullah dan amilnya itu sama. Kemudian wa in syartun fuqida ya jika ada salah satu syarat yang hilang atau tidak terpenuhi fajarurhu bil harfi maka majrurkanlah maf'ullah dengan huruf jar. Artinya jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, ya nanti akan dijabarkan apa saja syaratnya. Ketika tidak terpenuhi salah satu syarat, maka majerurkanlah dengan huruf. Ya fajarurhu bil harfi wa laisa yamtani' ma'asyuruti kali zuhdin dha qani'. Kemudian beliau melanjutkan wa laisa yamtani'u syuruti. Ya dan memajarurkan maf'ullah dengan huruf jar itu tidak terlarang walaupun seluruh syaratnya terpenuhi. Ya tadi dikatakan jika salah satu syaratnya hilang itu ya majrurkanlah dengan huruf. Tetapi bagaimana kalau seluruh syaratnya itu terpenuhi? Apakah kemudian tidak boleh didatangkan dengan huruf jar? Di sini dikatakan tidak terlarang, artinya boleh. Contohnya apa? maka zuhdin dha qani'a. Ya zuhdin dha qani'a. Ya artinya asalnya dha qani'a li zuhdin. Orang ini itu ya qana'ah karena zuhud. Asalnya dha qani'a zuhdan. Ya dha qani'a zuhdan. Dan dha qani'a itu sebetulnya sudah memenuhi ya syarat-syarat yang atau dzaqani azuhdan itu sudah terpenuhi syarat supaya zuhdan itu dianggap sebagai maf'ullah. Tetapi boleh saja zuhdan itu didatangkan dengan huruf jar lam menjadi dzaqani ali zuhdin. Ya, maka tiga bait ini akan menjelaskan definisi maf'ullah, kemudian syarat-syaratnya dan hukumnya. Kemudian kita lanjutkan Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ketiga bait ini ya al-maf'ulu lahu ya beliau mengatakan definisi dari maf'ullah itu adalah huwal masdarul mubinu illatama qablahu ya huwal masdarul mubinu illatama qablahu jadi maf'ullah itu adalah masdar yang menjelaskan alasan terjadinya apa yang disebutkan sebelumnya. Ya, artinya alasan terjadinya buatan atau amil dari eh, maf'ullah tersebut. Ya, illah atau alasan dari apa yang disebutkan sebelumnya. Ya, ini dibaca al-mubinu karena tadi di syairnya itu menggunakan abana. Ya, abana yubinu. Kemudian isim fa'ilnya al-mubin. Karena abana yubinu itu juga bisa bermakna Bayana yubayinu. Menjelaskan. Kemudian al-musyariku li'amilihi fil waqti wal fa'ili. Dan maf'ullah tersebut itu berserikat atau sama dengan amilnya. Ya, sama dari sisi apa? Fil waqti wal fa'ili sama dari sisi waktu dan sama dari sisi pelakunya ya fil waqti wal fa'ili. Jadi antara maf'ullah dengan amilnya itu waktu dan pelakunya sama. Nahwu contohnya jitu rogbatan fika. Ya jitu rogbatan atau bisa juga fiki. Ya jitu rogbatan fiki. Ya, rogbatan fi artinya cinta. Rogbatan an itu artinya benci. Maka citu rogbatan fiki misalnya, ya saya datang karena kecintaanku kepadamu. Ya saya datang karena kecintaanku kepadamu. Farogbatan masdarun. Maka lafat rogbatan dalam jumlah tersebut itu adalah masdar wa huwa mufhimun litta'lili dan rogbatan tersebut itu membawa pemahaman mengenai alasan kedatanganku ya alasan dari jitu ya apa alasan saya datang li'annal makna ya karena maknanya jitu li, li rogbatin fiki ya karena li'annal makna karena maknanya adalah Jitu lirogbatin fiki. Saya datang karena kecintaanku kepadamu. Wa musyarikun li'amilihi. Dan masdar tersebut itu berserikat atau sama dengan amilnya. Yaitu apa amilnya? Jitu. Ya, wa musyarikun li'amilihi jitu. Dan sama dengan amilnya yaitu jitu. Fil wakti dari sisi waktu li'anna zamanar raghbati huwa zamanul maji'i. Karena waktu dari kecintaan tersebut itu sama dengan waktu kedatangan tersebut. wa Wafil fa'ili dan juga antara raghbatan dengan jitu itu sama dari sisi pelakunya. Li'anna fa'ilal maji'i huwa fa'ilur fa'ilur raghbati ya li anna fa'ilal maji'i huwa fa'ilur raghbati karena pelaku dari kedatangan itu sama dengan pelaku dari rasa cinta tersebut wa huwal mutakallimu dan pelakunya sama-sama mutakallim kata ganti orang pertama atau saya Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim ya walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim dan orang-orang yang sabar karena ya mencari wajah Rob mereka. Maka di sini kita lihat di sini ada lafat ibtigha'a. Ya, ibtigha'a. ibtigha'a maf'ulun li ajlihi. Maka lafat ibtigha'a itu adalah maf'ul li ajlih. Ya. atau maf'ul lahu. Ya, tadi yang disebut maf'ul lahu di sini tiba-tiba maf'ul li ajlihi. Tapi sama, ya, itu sama. Maka karena Eh, mereka bersabar karena ya karena mengharapkan atau mencari wajah Rob mereka. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-109 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman lau yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffaron hasadam min indi anfusihim. Ya, lau yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffaron hasadan min indi anfusihim. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke 109. Yaitu agar ya karena sebelumnya wadda katsirum min ahlil kitabi ya orang-orang atau sebagian besar ahli kitab itu menginginkan wadda lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffaron ya agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian setelah kalian beriman ya hasadan karena dengki min indi angfusihim yang timbul dari diri mereka sendiri. Ya. Fa kufaron halun, maka lafat kufaron itu adalah hal. Kemudian wa hasadan maf'ulun li ajlihi dan lafat hasadan itu adalah maf'ul li ajlihi. Karena yang menyebabkan atau yang menjadi alasan kenapa mereka ingin mengembalikan kalian menjadi kafir ya setelah dahulu sebelumnya kalian beriman itu sebabnya apa hasad ya dengki kemudian beliau melanjutkan wa muhu dan hukum dari maf'ul lahu atau maf'ul li ajlihi adalah jawazun nasbi yaitu boleh dibaca eh, nasab dibaca mansub kapan itu in wujidat fihi hadhihi syurutu thalathatu. Ya jawazun nasbi in wujidat fihi hadhihi syurutu thalathatu. Jadi boleh dinasab jika eh, tiga syarat tiga syarat yang disebutkan ini itu ada ya jika wujud atau jika ditemui adanya tiga syarat yang akan disebutkan ini. Apa saja itu? Wahia al-masdariyatu. Yaitu uh, eh, lafat dari maf'ul atau maf'ul li ajlihi itu harus berupa master. Kemudian wa ibanatu ta'lili dan masdar tersebut itu harus menjelaskan alasan terjadinya suatu perbuatan. Wattihaduhu ma'amilihi fil waqti wal fa'ili ya wattihaduhu ma'amilihi fil waqti wal fa'ili dan sama antara maf'ul li ajlihi dengan amilnya dari sisi waktu dan dari sisi pelaku. Ya, berarti ini tiga syaratnya. Al-masdariyah harus berupa masdar, ibanatu ta'lil menjelaskan mengenai alasan, wattihaduhu ma'amilihi fil waqti wal fa'ili dan sama antara maf'ul li ajlih dengan amilnya dari sisi waktu dengan fa'il. Namun kita lihat catatan kaki di sini. Dan ini penting. Laisa hunaka asalibu muayyanatun yata'ayyanu i'rabul masdari fiha maf'ulan li ajlihi. Ya, ini catatan yang penting. Sebenarnya tidak ada uslub yang khusus, yang tertentu, ya atau pola ya atau gaya bahasa yang tertentu, yang khusus yang menetapkan bahwa i'rab masdar ya dalam jumlah tersebut atau yang memenuhi syarat-syarat tersebut itu adalah maf'ul li ajlihi. Wala ma'at syurutuhu walaupun seluruh syarat-syarat tersebut itu terkumpul. Artinya apa? Ketika kita melihat dalam suatu jumlah, itu terpenuhi ketiga syarat tersebut. Masdariyah, kemudian menjelaskan alasan, dan sama antara maf'ul dengan sama antara masdar dengan amilnya dari sisi waktu dan fa'il itu sebetulnya belum tentu semua orang atau semua ulama akan mengi'rabnya sebagai maf'ul lah belum tentu, karena tidak ada sebetulnya pola khusus yang menetapkan bahwa master tersebut dapat dianggap sebagai maf'ul li Ya. Walihada dan oleh karena itu, kathura i'robul masdari maf'ulan li'ajlihi wa maf'ulan mutlaqan. Karena itu sering didapati ya suatu masdar dalam yang ada pada jumlah itu di di'arab sebagai maf'ul li ajlihi dan juga di di'arab sebagai maf'ul mutlak. Itu sering kita temui ya, sering kita temui dalam kitab-kitab i'rab. Ada yang mengi'rab masdar ini sebagai maf'ul li ajlihi. Ada yang mengi'rabnya sebagai maf'ul mutlak. Au maf'ulan li ajlihi wa halan. Ada juga yang mengi'rabnya sebagai ya, masdar ini bisa di sebagai maf'ul li ajlihi dan juga bisa di'arab sebagai hal. Au jawazu thalathati. Atau terkadang kita juga menemui dalam kitab i'arab bahwa masdar yang mansub itu boleh di'arab sebagai ketiganya. Boleh di'arab sebagai maf'ul li ajlihi, boleh di'arab sebagai maf'ul mutlak, atau juga boleh di'arab sebagai hal. Karena tadi sebetulnya tidak ada ya pola atau uslub yang khusus yang menentukan bahwa masdar itu di Arab sebagai maf'ul li'ajlihi. Artinya ini ada perbedaan di antara ulama yang kita harus berlapang dada. Kalau misalnya ada yang mengirob ini sebagai maf'ul li'ajlihi atau maf'ul mutlak atau juga hal. Ya, artinya perkaranya luas dalam hal ini. Dzakara dzalika sahibu kitabi dirasatun li uslubil Qur'ani. Hal ini dijelaskan oleh penulis dari kitab di Rosatun li bil Quran yaitu uh, Ad-Dukturu Muhammadun Udaimatu rahimahullahu taala yaitu Ad-Doktor Muhammad Udaimah rahimahullahu taala. Wa amfilatan amsilatan dan beliau menyebutkan contoh-contoh mengenai hal tersebut. Berarti dalam ayat Al-Qur'an ada ulama tafsir yang mungkin e, mengirop suatu masdar yang mansub sebagai mungkin maf'ul li ajlihi atau maf'ul mutlak atau hal atau mengatakan tiga-tiganya boleh. Ya, Al-Mujallad Tsalitsa ini dapat dilihat di kitab beliau jilid ketiga Safhata Sittin wa Thalathina wa Sittimiatin pada halaman 636. Kita kembali ke atas wa yajuzu jarruhu bi harfi ta'lili dan maf'ul itu boleh dimajarurkan dengan huruf ta'lil wa sayati insyaallahu bayanul ahsani minhuma dan akan datang penjelasannya insyaallahu taala mana yang penjelasan mengenai mana yang lebih baik di antara keduanya Ya, baik mana yang lebih baik? Apakah maf'ul itu didatangkan dengan mansub atau didatangkan bersama dengan huruf jar atau huruf ta'lil? Kemudian beliau melanjutkan fa in fuqida syartun minasyuruti. Ya jika berkurang ya atau jika ada salah satu syarat yang hilang ya dari syarat-syarat maf'ullah tersebut ma'ada qasdat ta'lili. Tapi tentu saja syarat yang hilang itu kecuali uh, tujuan dari didatangkannya masdar sebagai penjelas alasan. Ya. Karena tujuan utama dari maf'ulun lahu itu adalah qasdut ta'lil. Menjelaskan bermaksud untuk menjelaskan alasan terjadinya suatu perbuatan. Maka syarat yang itu tidak boleh hilang. Ya, tapi syarat yang lain mungkin saja hilang. Wajaba jarruhu. Ya, jika salah satu syarat itu hilang, maka wajib dimajarurkan biharfi ta'lili dengan huruf ta'lil. Apa saja huruf ta'lil? Wa lamu, ya, yaitu lam, au min, ya, atau min, au fi, atau juga fi, awil ba'u, ya, atau huruf ba'. Ini huruf-huruf ta'lil, lam, min, fi, dan ba. Walaupun yang paling banyak ditemui itu adalah lam. Kemudian beliau melanjutkan, فَمِثَالُ odimat fi فِيهِ ya, Maka contoh dari maf'ullah, yang dia itu kehilangan salah satu syarat, yaitu syarat masdariyah. Artinya apa? Maf'ul lahu tersebut, itu kan tadi syarat pertama harus berupa masdar. Nah ini ada yang menjelaskan alasan, tetapi dia itu bukan masdar. Contohnya apa? Jiktuka lil kitabi. Saya datang kepadamu karena kitab tersebut. Ya maka kitab itu bukan masdar. Ya kitab itu bukan masdar. Maka karena itu bukan masdar, wajib didatangkan dengan huruf jar ta'lil yaitu lam, ya lil kitabi. Tidak boleh dikatakan tuka kitaban. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contoh yang eh, maf'ullah atau sesuatu yang menjelaskan alasan itu bukan berupa masdar itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman ayat ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal arda wad'aha lil anam." Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Ya, untuk makhluknya. Maka al-anamu di situ itu menjelaskan alasan kenapa Allah meratakan bumi. Tetapi al-anamu itu bukan master. Karena itu didatangkan dengan huruf jar lam. Kemudian beliau melanjutkan wa mithalu wa mithalu ma lam yattahid ma'a amilihi fil fa'ili. Dan contoh dari pembahasan ini yang tidak terpenuhinya salah satu syarat, di mana salah satu syaratnya itu adalah tidak sama antara masdar tersebut, ya dalam hal ini pasti masdar ya, atau tidak sama antara kata tersebut dengan amilnya dari sisi fa'il, dari sisi pelaku. Ya, berarti syarat yang tidak terpenuhi adalah tidak sama antara masdar tersebut atau sesuatu yang menjelaskan alasan tersebut dengan amilnya dari sisi pelaku. Contohnya adalah ja'a Khalidun li ikrami aliyin lahu. Ja'a Khalidun li ikrami aliyin lahu. Khalid telah datang supaya Ali dapat memuliakan Khalid. Ya, Khalid datang supaya Ali itu dapat memuliakan Khalid. Maka kita perhatikan di sini pelaku pelaku ja'a dan pelaku ikram itu berbeda. Pelaku ja'a adalah Khalidun. Sedangkan pelaku dari ikram, ya perbuatan memuliakan, itu adalah Ali. Karena berbeda, maka masdar ikram, ikram itu harus didatangkan dengan huruf jar lam. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contoh ya dari masdar yang tidak sama dengan amilnya dari sisi pelaku adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-78. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata dulu syams." Ya, aqimis salata dulu syamsi. Dirikanlah salat Ya, pada saat matahari itu tergelincir. Ya, dirikanlah salat uh, eh, ketika ya matahari itu tergelincir. Maka di sini kita lihat faqadinta faqadinta falittihadani fil ayati. Ya faqadinta fa alittihadani fil ayati atau faqadin tafalittihadani fil ayati. Maka ya sungguh hilang dua kesamaan dalam ayat tersebut. Ya, atau hilang atau menjadi tidak ada dua kesamaan dalam ayat tersebut. Mengapa? Li'anna fa'ilal iqamati al-mukhatabu karena pelaku dari iqamah atau maksud dari akim. Ya, akim kan uh, fi'il amr. Akim, dirikanlah salat. Maka pelaku dari fi'il amr yang seperti ini, akim itu adalah al-mukhatab. Lawan bicara, tunggal, ya kata ganti orang kedua, tunggal, dan laki-laki, anta. Ya, akimis salata. Ya, itu tujuannya kepada anta. Maka pelakunya di sini anta. Wa fa'ilat ya dan pelaku dari aduluk ya. aduluk itu apa? wahwal mailu an wasatis samai. Ya aduluk itu adalah al-mailu an wasatis samai. Tergelincir dari uh, pertengahan langit. Ya karena yang namanya waktu zuhur itu kan setelah matahari tergelincir dari tengah-tengah atas langit. Ya, ini menunjukkan waktu zuhur. Dan pelaku dari tergelincir itu huwa syamsu, itu matahari. Ya, jadi eh, di sini itu kita lihat pelaku antara akim atau iqamah dengan duluk itu berbeda. Nah, itu itihad yang pertama. Jadi kesamaan dari sisi pelaku itu hilang di sini. Tapi tadi disebut itihadani, ya dua kesamaan itu hilang. Apa kesamaan yang kedua? Yaitu zamanu wa zamanuhuma mukhtalifun. Dan zaman dari iqamah dan duluk itu juga berbeda. Mengapa? Li'anna zamanal iqamati mutaakhirun an zamanit tuluki. Karena waktu mendirikan sholat itu lebih akhir dari waktu tergelincirnya matahari. Karena apa? Ketika matahari tergelincir, itu baru menunjukkan masuknya waktu sholat duhur. Ya. Padahal tergelincir itu ya hanya sebentar. Padahal setelah itu ada azan, ya kemudian mungkin ada waktu jeda, kemudian komat, baru mendirikan sholat. Maka waktu mendirikan sholat itu lebih akhir daripada waktu tergelincirnya matahari. Maka kedua kesamaan dari sisi pelaku dan waktu itu tidak terpenuhi di ayat ini. Karena itu duluk ya, duluk itu didatangkan dengan huruf jar menjadi li dulu kisyamsi. Karena tidak terpenuhinya syarat tersebut. Kemudian kita lanjutkan wala yu'rabu fi halatil jarri maf'ulan lahu. Dan kata yang menjelaskan alasan tadi ya, itu ketika dalam keadaan majrur itu tidak di'i'rab sebagai maf'ul lahu. Jadi misalnya tadi lil anami li tuluki syamsi lil kitabi li ikrami aliyin lahu itu karena dalam keadaan majurur tidak dii'rab sebagai maf'ul lahu. Ngapa li anna dzalika khassun Latin nasbi? Karena maf'ul lahu itu khusus hanya untuk kata yang datang dalam keadaan nasab. Alar rogmi alar rogmi min hmm Oh iya. ala ragmi min anna ma'nahu fi halatai fi halatai nasbihi wa jarrihi la yakhtalifu. ala ragmi min anna ma'nahu fi halatai nasbihi wa jarrihi la yakhtalifu. Walaupun dari sisi makna dalam dua keadaan tersebut, yaitu keadaan nasab dan jar, itu layak talifu, tidak berbeda. Maknanya sama, sama-sama menjelaskan alasan. Tetapi ketika datang dalam keadaan majerur, tidak dianggap sebagai maf'ul lahu. Wastuthniya kosdut ta'lili. Dan tadi dikecualikan dari syarat yang bisa hilang, ya syarat yang bisa hilang dari suatu kata yang menjelaskan mengenai alasan, itu adalah kosdut ta'lil yaitu menjelaskan alasan terjadinya suatu perbuatan. Mengapa? Li'annahu 'inda faqdi ta'lili la yasluhu lil jarri bi harfi ta'lili. Karena ketika hilang ya, ketika hilang tujuan atau ketika hilang uh, maksud untuk menjelaskan alasan, maka la yasluhu lil jarri bi harfi ta'lili maka tidak memungkinkan kata tersebut itu majrur dengan huruf ta'lil karena yang namanya huruf ta'lil ya untuk menjelaskan alasan id la ta'lila ya sedangkan tidak ada ta'lil di situ tidak ada eh, penjelasan alasan di situ penjelasan illah di situ tidak ada wa innama yajibu nasbuhu ala annahu maf'ulun mutlaqun. Ya, dan pada saat itu, ya, jika tidak ada uh, maksud untuk taklil menjelaskan alasan, maka pada saat itu wajib dinasab, ya hanya wajib dinasab, dan i'rab sebagai maf'ul mutlak. Nahwu contohnya, kotal tuhu sobron. Ya, kotal tuhu sabran. Artinya ya, saya memeranginya dalam atau saya memeranginya dengan sabar. Ya, saya memeranginya dengan sabar. Fasoberon masdarun, maka lafat sabaron adalah masdar. Lakinnahu la yufidu ta'lila, akan tetapi sabaron itu tidak membawa makna ta'lil, tidak menjelaskan alasan. Ya bukan saya memeranginya karena sabar, ya bukan. Ya tetapi menjelaskan hal yang bukan ta'lil. Fala yajuzu jarruhu, maka tidak boleh itu dibaca majrur menjadi tuhu li sabrin. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu yunsabu maf'ulan lil yunsabu maf'ulan lahul masdaru ila akhirih. Ai maknanya adalah yun yunsabul masdaru ala tibarihi maf'ulan lahu. Yaitu masdar itu dinasabkan karena dianggap sebagai maf'ul lahu. Ya, jadi suatu masdar itu bisa dinasabkan dan dianggap sebagai maf'ullah kapan itu in abana ta'lilama qoblahu. jika masdar tersebut itu menjelaskan mengenai alasan terjadinya sesuatu yang disebutkan sebelumnya ya atau alasan terjadinya suatu perbuatan Summa mathala biqaulihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dengan ucapan beliau Cuda syukron wadin. Ya, cuda syukron wadin. Ai, apa maksud dari contoh tersebut? Juda li ajalis syukri. Ya, perbuatlah dermawan sebagai bentuk rasa syukur atau karena untuk menunjukkan rasa syukur. Ya, berbuat dermawanlah untuk menunjukkan rasa syukur. Wa huwa dhammil jimi. Dan itu dengan mendomahkan jim yang ada pada jud. Ya, dibaca jud. Ya, wahuwa bidommil jimi. Dengan mendomahkan jim. Nah, apa jud itu? Amrun min jada ya judu. Itu adalah fi'il amr dari jada ya judu, kemudian jud. Wa makna din, ya dan makna dari din kan ada wadin di akhir itu. Apa makna dari din? Ai kun sahibadinin wastiqomatin. Artinya jadilah seseorang yang memiliki din, ya boleh disebut agama, dan juga seseorang yang istiqomah. Ya, jadilah orang yang ya berpegang teguh pada agama dan juga terus istiqomah. Walahu maf'ulun li ajlihi mahdhufun dalla alaihi maqablahu. Dan setelah din, itu ada maf'ul li ajlih yang dihapus. Nah, apa yang dihapus? Dalla alaihi maqoblahu. Yang menunjukkan sesuatu yang dihapus itu adalah yang disebutkan sebelumnya. Ai din syukron. Berarti takdirnya juda syukron wa din syukron. Tetapi syukronnya dihapus karena sudah disebutkan sebelumnya. Wa ala hadzal ma'na fahuwa mithalun akharu. Ya akan tetapi kalau misalnya di i'rab seperti ini artinya seharusnya din syukron kemudian syukronnya dihapus, maka kalau mengikuti i'rab ini maka ini adalah contoh yang lain. Contoh yang lain selain juda syukron ada juga din syukron. Ya kalau di i'rab seperti itu wa yahtamilu annahu takmilun lil mithali. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa din tersebut itu sebetulnya adalah penyempurna bagi contoh, artinya penyempurna bagi juda syukron. Artinya kalau sebagai penyempurna berarti tidak ada maf'ul lahu yang dihapus. Wal makna maka saat itu maknanya ij'al dzalika adatan laka. Ya jadikanlah itu, yaitu jadikanlah berbuat dermawan, itu menjadi kebiasaan bagimu. Ya, karena din, itu agama, itu juga artinya kebiasaan. Jadikanlah berbuat dermawan, itu adalah kebiasaan bagimu. Fala tazalu tajudu ala nasi syukron lima u'tita. Ya fala tazalu tajudu 'alan nasi syukron lima u'tita. Maka engkau hendaknya senantiasa berbuat dermawan kepada manusia sebagai bentuk rasa syukur terhadap ya hal-hal yang dianugerahkan kepadamu. Ya engkau senantiasa berbuat hendaklah engkau senantiasa berbuat dermawan kepada manusia sebagai bentuk syukur terhadap apa-apa yang dianugerahkan kepadamu. Min dana yadinu. Dan din itu dari dana yadinu. Atau min dana yadinu bisyai'i. Ya, dari fi'il dana yadinu. Apa dana yadinu bisyai'i? Idhat takhodahu dinan wa'adatan. Jika seseorang itu mengambil sesuatu sebagai agama dan juga kebiasaan. Itu artinya dana yadinu. Wakila dan juga ada yang mengatakan min dintahu ida jazaitahu. Ini makna yang lain ya dari din di situ dari dintahu ida jazaitahu. Artinya ya uh, itu ada penjelasan dari dintahu ida jazaitahu ai jazi man a'taka syukron lahu. Ya balas budilah siapa saja yang memberikan kepadamu sebagai bentuk rasa syukur kepadanya. Artinya kepada siapa saja yang memberikan apapun kepadamu, itu balaslah budinya. Ya, balaslah sebagai bentuk rasa syukur kepadanya. Wa ala hadal ma'nal akhiri fahuwa mithalun fanin. Maka kalau mengikuti ya makna yang ini, ya makna yang terakhir ini itu mengikuti ini maka din tadi jadi contoh yang kedua. Artinya apa? Ada mafullahu yang dihapus juga menjadi judek syukron wadin syukron. Ya, syukron yang kedua dihapus. Kal ma'nal awwali, seperti makna contoh yang pertama. Ya ini uh, eh, contoh atau penjelasan dari Jud Syukron Wadin, terutama bagian dinnya. Dzakara dzalikal azhariyu. Ya dan hal ini disebutkan oleh Al-Azhari rahimahullahu taala yaitu Khalid Azhari Al-Azhari rahimahullahu taala fi dalam kitab beliau I'rabil Alfiyati dalam I'rab Alfiyah. Ya, berarti ada perbedaan pendapat mengenai yang i'rab mengenai atau mengenai yang i'rab dari kata din tersebut. Summa kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala dzakara baqiyata syuruti menyebutkan syarat-syarat yang tersisa. Wahia annal masdara yakunu maf'ulan lahu yaitu suatu kata masdar itu dapat menjadi maf'ullah bisyarti dengan syarat an yakuna muttakhidan ma'amilihi fil waqti wal fa'ili. Bahwa maf'ullah atau masdar tersebut itu harus sama dengan amilnya. Ya harus sama dengan amilnya. Fil waqti wal fa'ili dari sisi waktu dan dari sisi pelakunya. Fa in fuqida syartun jika salah satu syarat itu hilang ma'ada qasdat ta'lili, tentu saja syaratnya kecuali maksud untuk menjelaskan alasan. Ya, itu yang tidak boleh hilang. Fajaruhu bil harfid dali ala Maka jika salah satu syarat itu hilang, maka majerurkanlah dengan huruf yang menunjukkan akan ta'lil, menunjukkan akan uh, menjelaskan maksud atau alasan dari perbuatan tersebut. Summa bayyana annal jarro bil harfi laisa mumtani'an ma'astifa isyuruti. Ya thumma bayyana annal jarro bil harfi laisa mumtani'an ma'astifa isyuruti. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjelaskan bahwa dimajrurkannya ya masdar tersebut dengan huruf jar atau huruf ta'lil itu tidak terlarang walaupun seluruh syarat-syarat tadi itu terpenuhi. Artinya apa? Sebetulnya syarat-syarat untuk menjadi maf'ullah atau maf'ulli ajlih itu semua terpenuhi. Tapi boleh saja didatangkan dengan huruf jar. Mithlu contohnya hadza qani'a zuhdan. Ya hadza qani'a zuhdan. Ini contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ya orang ini itu kona'ah karena zuhud. Maka ini terpenuhi semua syarat. Ya terpenuhi semua syarat. Karena tadi waktu antara kona'ah dengan zuhud itu sama, pelakunya sama, dan zuhdan itu adalah masdar. Kemudian menjelaskan ta'lil. Tetapi walaupun didatangkan atau semua syarat terpenuhi, boleh didatangkan dengan huruf jar juzu dan boleh maka boleh dikatakan hadza qani'a li zuhdin hadza qani'a li zuhdin yang didatangkan dengan huruf jar Kemudian kita lanjutkan ahwalul maf'uli lahu. Ya, keadaan keadaan dari maf'ul lahu. Nah, kemudian Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-301 dan bait yang ke-302. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa qalla an yashabahul mujarradu wal aksu fi mashubi al wa ansyadu la aq'udul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'da'i. Dan jarang terjadi mujarrad, ya artinya masdar yang mujarrad, ya masdar yang mujarrad yang kosong dari al, itu an yashabahu, ditemani. Ditemani oleh apa? Ha itu kembalinya ke huruf. Ya huruf jar. Artinya, eh, masdar yang tidak bersama dengan al itu jarang didatangkan ya didatangkan untuk menjelaskan alasan bersama huruf jar. Ya, biasanya berarti datang langsung mansub dibaca mansub. Kalau misalnya dia tidak bersama dengan uh, al. Wal aksu fi mashubi al. Akan tetapi kebalikannya Dibalikan dari kola berarti apa? kasuro banyak ditemui. Ya, banyak ditemui kalau uh, masdar tersebut itu ditemani al. Ya, ditemani. Kalau masdar tersebut ditemani al, maka sering ditemui bahwa kata tersebut itu didatangkan dengan huruf jar taklil atau huruf taklil. Ya, sebetulnya bait ini menjelaskan hal itu. Kalau suatu masdar itu tidak mengandung al, itu biasanya didatangkan atau dibaca mansub. Ya, jarang didatangkan dengan huruf jar atau jarang dibaca majrur. Akan tetapi kalau masdar tersebut itu bersama al, maka sebaliknya ya keseringannya datang dengan huruf jar dan jarang langsung dibaca mansub. Ya, itu intinya wa ansyadu dan para ulama nahwu itu bernasyid la aqa'udul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai saya tidak duduk karena takut ya dari peperangan walaupun pasukan musuh itu berjajar ya jadi walaupun pasukan musuh itu berjajar atau berturut-turut. Ya, saya tidak duduk karena takut dari peperangan walaupun pasukan musuh itu berjajar. Nah, di sini yang menjadi syahid adalah al-jubna. Ya, masdar al-jubna. Nah, al-jubna itu didatangkan bersama dengan al. Didatangkan bersama dengan al. Maka boleh ya dibaca dengan Eh, mas, eh, dengan mansub seperti ini walaupun jarang ditemui. Ya, biasanya itu yang ditemui kalau datang bersama al itu didatangkan dengan huruf jar. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan dua bait ini al-maf'ulu li ajlihi thalathatu aqsamin. Maf'ul li ajlih atau maf'ullah itu ada tiga keadaan. Ya, atau tiga macam atau ada tiga keadaan. al awalu keadaan yang pertama, mujarradun an al wal idhafati. Mujarradun an al wal idhafati. Yaitu maf'ul li ajlihi itu uh, tidak kosong atau tidak mengandung al dan tidak mengandung idhafah. Ya, artinya datang dalam keadaan kata biasa dalam keadaan nakiroh. Athani yang kedua muhallan bi al. Yang kedua itu adalah datang bersama atau dihiasi dengan al. Ya bersambung dengan al. Athalithu yang ketiga mudhafun. Ya dalam datang dalam keadaan idhofah atau maf'ul li ajlihnya itu dalam uh, bentuk atau dalam kedudukan mudhaf. Wa kulluha yajuzu antun soba. Dan ketiganya, baik yang kosong dari al dan idhofah, atau yang bersambung dengan al, dan juga dalam keadaan idhofah, ya, yang kosong dari al idhofah, kemudian bersambung dengan al, atau idhofah, atau mudhof ya, itu ketiganya boleh dibaca mansub, boleh dinasobkan. Wa antu jarro biharfit ta'lili dan boleh juga dimajarurkan dengan huruf ta'lil kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Lakinnal aktsara fi ma tajarrada an al wal idafati an nasbu. Ya lakinnal aktsara fi ma tajarrada an al wal idafati an nasbu. Akan tetapi yang paling banyak ya pada maf'ul li ajlih yang mujarrad yang kosong dari al dan idhofah itu dibaca nasab ya dibaca mansub mengapa li syuyu'ihi ya, karena itu yang banyak tersebar cara membacanya ya kalau datang dalam keadaan kata tunggal atau keadaan nakirah ya tidak mengandung al dan idhofah itu orang Arab biasanya membacanya mansub wali wuduhi annal kalimata maf'ulun diajlihi. Dan untuk menjelaskan bahwa kata tersebut itu adalah maf'ul diajlih. Nahwu contohnya beni tak takdiban. Ya, beni tak takdiban atau ibeni tak takdiban. Saya telah memukul anak laki-lakiku ya untuk mendidiknya untuk mendidiknya. Maka di sini kita lihat takdiban itu tidak ada al dan tidak dalam bentuk idhofah. Maka yang paling banyak ditemui dari ucapan orang Arab itu dibaca mansub. Wa jarruhu dan juga boleh dimajarurkan. Fatakulu maka engkau katakan dorobatu bani li takdibin. Saya telah memukul anak laki-lakiku Ya, untuk mendidik artinya sama. Tapi kalau tak diban kelihatan jelas bahwa itu maf'ulun li ajlihi. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Ya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ya, atau fitnatan. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ya cobaan. Ya sebagai fitnah, sebagai cobaan. Fa fitnatan maf'ulun li ajlihi ja'a mansuban. Maka lafat fitnatan itu di i'rab sebagai maf'ul li ajlihi dan didatangkan dalam keadaan mansub walau jaa majrurun fi ghairil qur'ani la sahha. Kalau misalnya jumlah ini ya atau jumlah ini itu tidak berada dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian didatangkan dalam keadaan majrur, maka itu sah, boleh saja. Ya, tetapi kalau ayat Al-Qur'an kita tidak boleh mengubah-ubahnya walaupun satu huruf pun. Tetapi kalau misalnya jumlah ini itu ada dalam selain Al-Qur'an, ya wa nabluukum bisyarri wal khairi lifitnatin, ya, tetapi bukan dalam ayat Al-Quran, maka itu sah saja dari sisi ilmu nahwu. Tapi karena ini ayat Al-Quran, ya harus dibaca fitnatan. Kemudian beliau melanjutkan, wa maka namuhallan bi'al, ya adapun uh, maf'ul li ajli, li atau maf'ullah yang bersambung dengan al fal aktsaru jarruhu maka kebanyakan dibaca majrur ya dibaca majrur didatangkan bersama huruf illah wa yajuzu nasbuhu tetapi boleh juga dibaca nasab nahwu contohnya darabtu bani litadibi artinya sama saya memukul telah memukul anak laki-lakiku untuk mendidiknya kita lihat at-ta'dib itu datang bersama al Ya, datang bersama al. Maka biasanya didatangkan dengan huruf jar. Wayajuzu, tetapi boleh juga dibaca, dorobetu beni at-ta'diba. Ya, dorobetu beni ta'diba. Dorobetu beni ta'diba. Dorobetu ibni at-ta'diba. Saya telah memukul anak laki-lakiku, sama artinya, untuk mendidiknya. Jadi kalau datang bersama al, itu biasanya bersama didatangkan dengan huruf jar. Walaupun boleh juga langsung dibaca mansub seperti ini, tetapi jarang. Wa minhu qawlu syairi, dan di antara contoh yang jarang tersebut, yang bersambung dengan al tetapi dibaca mansub, itu adalah ucapan seorang penyair. Yang tadi, la aka'udul jubna anil haijai, walau tawalat zumarul a'dai saya tidaklah duduk karena takut terhadap peperangan, ya walaupun ada rombongan ya berbondong-bondong rombongan musuh. Kita lihat catatan kaki al-jubnu ai al-khaufu wal faza'u. Yang dimaksud dengan jubna tadi atau al-jubnu adalah khauf ya, rasa takut atau faza. Ya, rasa ngeri al-haija'u ya kemudian al-haija'u adalah al-harbu yaitu perang. Ya al-haija'u adalah al-harbu perang. Kemudian wahia tuqsaru wa tumattu dan al-haija'u itu bisa dibaca maksur ya berarti tanpa hamzah menjadi al-haija saja atau bisa tumattu ya bisa juga dibaca dengan mamdud menjadi al-haija'u. Jadi al-haija boleh, al-haija'u juga boleh. Wa qauluhu walau tawalat zumarul a'da'i dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala walau tawalat zumarul a'da'i lau itu adalah harfu syaratin ghairu jazimin yaitu huruf syarat yang bukan penjazm. Artinya yang datang setelahnya tidak perlu datang dalam keadaan majzum wastagnat 'anil jawabi lidalalati siyaqi 'alaihi. Dan walaupun lau itu huruf syarat, tetapi tidak perlu adanya jawab. Tidak perlu adanya jawab syarat. Karena apa? Ada dalalahnya, ada indikatornya, ada yang menunjukkan, yaitu siaknya. Yaitu hubungan yang terjadi dalam jumlah ini. Ya, hubungan yang terjadi dalam jumlah ini. jadi maknanya konteksnya itu dapat dipahami. Tidak perlu jawab. Kita kembali ke atas, faljubna maf'ulun li maka lafat aljubna adalah maf'ul li Wa qad iru syairu ma'akaunihi muhallan bi'al. Dan e, penyair itu menasobkan lafat jub al-jubna tersebut. Padahal al-jubna itu datang bersama al. Ya, berarti boleh, ya, boleh suatu masdar yang bersama al itu walaupun biasanya didatangkan dengan huruf jar tetapi boleh dibaca mansub. Kemudian wa ammal mudhafu fayajuzu fihil amroni. Adapun kalau mafullahu itu datang dalam keadaan idhofah atau kata mafullahunya dalam kedudukan mudhaf, maka boleh dibaca dengan dua cara. Ya, yaitu apa? An-nasbu wal jarru. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca jar. Ala sawai. Ya, dan kekuatan hukumnya sama. Artinya kalau maf'ul li ajlihi itu berupa idhofah, itu orang Arab kadang mendatangkannya dengan mansub, kadang mendatangkannya dengan huruf jar. Sama, tidak ada yang salah satu yang lebih banyak. Nahwu contohnya tak tak dibahu. Ya sama saya memukul telah memukul anak laki-lakiku untuk mendidiknya. Wa li tak li tak di bihi. Ya, boleh diatangkan dengan dibaca mansub, boleh dibaca majarur dengan huruf jar. Dan sama-sama sawa ya, artinya tidak ada salah satu yang lebih kuat hukumnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-19. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yaja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadarol maut. ya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas Sawaiki Hadharul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah dan mereka menyumbat telinganya ya dengan ujung jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Ya sebab takut akan mati. Fahadarul mauti maf'ulun li ajlihi. Maka hadaro yang ada pada hadarol mauti itu adalah maf'unun li ajlihi. Mudhafun dan hadaro itu kedudukannya sebagai mudhaf. Wa qad jaa mansuban dan kita lihat di sini didatangkan dalam keadaan mansub. Wahada makna qawlihi dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau wa qalla an yashabahul mujarradu ila akhirih. Ai maksudnya innal mujarrada min alwal idafati qalla an yashaba al harfu. Ya qalla an yashabal harfu. Hmm, maaf an yashabahu berarti qalla an yashabal harfa. Ya ai innal mujarrada min alwal idafati qalla an yashabal harfa bahwa maf'ullahu yang tidak mengandung al dan juga bukan berupa idhofah itu jarang didatangkan bersama dengan huruf jar. Ya jarang ditemani atau didatangkan bersama dengan huruf jar. Fadhamiru fi yashabahu ya'udu alal harfi. Dan domir yang ada pada yashabahu, itu kembalinya, ya domir haknya itu, kembalinya kepada al-harfu. Ya, karena al-harfu mudzakkar, maka menjadi yashabahu. Wa ba'din nusakhi, tetapi di sebagian naskah dari Alfiyah Ibnu Malik, itu sebagian, ya ada yang menulisnya sebagai yashabaha, ya wa an yashabahal mujarradu. Di sebagian naskah ada yang tertulis seperti itu. Wa annathahu, ya kalau misalnya dianggap yashabaha, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala eh, annafahu uh, domir tersebut bi'tibarihi kalimatan. Ya karena dianggap kembalinya itu ke kalimatan. Ya kalimatan kan muannats, maka menjadi yashabaha. Ya kira-kira seperti itu. Wal makna dan makna dari bait tersebut adalah anna dukhula harfil jarri alal mujarradi qalilun yaitu bahwa masuknya huruf jar terhadap maf'ullah yang kosong dari al dan idhofah itu jarang ditemui. Ya artinya biasanya dibaca mansub. Ya, jarang dibaca majrur dengan huruf jar. Fayakunul kafirun nasba. Ya, maka yang banyak ditemui adalah dibaca nasab. Wa ammal muqtarinu bi al fahuwa bil aksi. Dan adapun maf'ul li ajli atau maf'ullah yang datang bersama al itu kebalikannya. Kebalikannya bagaimana? Fayak surufi hiljaru. Maka yang banyak ditemui itu dibaca majerur bersamaan dengan huruf jar atau huruf ta'lil tadi. Wasa kata anil mudhafi dan Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak menyebutkan yang keadaan ketiga, yaitu mudhof tadi. Hanya menyebutkan yang bersama dengan al dan yang kosong dengan al. Yang mudhof tidak disebut. Mengapa li-anal annal amroini fihi 'ala sawa'i? Karena untuk yang mudhof itu hukumnya sama antara dua perkara, Ya boleh dibaca mansub, boleh dibaca majrur, tidak ada hukum yang lebih kuat atau lebih banyak ditemui. Walau kana ahaduhuma aktsara, ya kalaulah pada hukum idhofah ini itu ada salah satu dari keduanya yang lebih banyak ditemui. Yang misalnya orang Arab itu membaca idhofah itu lebih banyak mansub atau lebih banyak majrur ya misalnya seperti itu la dzakarahu ma'al mujarrodi awil muhalla. Maka pasti Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan hukumnya bersama dengan yang kosong dari al atau yang bersambung dengan al. Summa saqasyahidul mutaqaddimu. Maaf, summa saqasyahidal mutaqaddima. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyampaikan syahid yang telah berlalu sebelumnya tadi. Syahidnya apa? Syahidnya ya seluruh syair tadi yaitu la aka'udul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Kita lihat catatan kaki berkait dengan hal ini. Hunaka naun akharu minal maf'uli li Ya, kemudian beliau menjelaskan sebetulnya di sana itu ada bentuk atau macam yang lain dari maf'ul li ajlihi. Apa itu? Wa huwal masdarul mu'awwalu min an wal fi'li. Yaitu maf'ul li ajlihi yang berupa masdar yang ditakwil ya, dari an dan fi'ilnya. Ala takdiri mudhafin atau mudhafi ya, yang dapat ditakdir sebagai mudhaf Mudofnya bagaimana? Karohataan wa makhofataan. Ya, karohataan wa makhofataan, yaitu eh, benci akan sesuatu atau makhofataan, takut atau khawatir akan sesuatu. Aindal basriyina, ya ini menurut para ulama nahwu dari Basroh. Wa ala taqdiri lannafiyati aindal kufiyina dan kalau menurut para ulama nahwu dari Kufah, itu ada takdir la lanafiyah. Ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-176. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yubayyinullahu lakum antadillu, Yubayyinullahu lakum antadillu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya Allah menerangkan kepada kalian hukum ini ya, supaya kalian tidak tersesat. Ya, supaya kalian tidak tersesat. Maka fa antadillu, maka fa antadillu yang ada pada ayat tersebut, fi ta'wili masdarin mansubun. Atau fi ta'wili, fi, fi ta'wili masdarin mansubin bitakdiri mudhafin qablahu yaitu dapat ditakwil sebagai masdar yang mansub ya dengan takdir mudhaf yang telah disebutkan sebelumnya. Ai apa? Ai maksudnya karohata dolalikum. Ya karohata dolalikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum ini kepada kalian karena Allah benci, tidak suka kalian itu tersesat. Itu kalau menurut ulama nahwu dari Basrah. Auli alla tadillu atau kalau menurut ulama nahwu dari Kufah itu supaya kalian tidak tersesat. Li alla tadillu. qila ghairu dhalika. Ya, namun ada juga yang mengatakan bahwa i'rabnya tidak seperti itu. Artinya i'rab itu ya bisa ada Eh, banyak pendapat di antara para ulama tafsir dan uh, nahwu. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah ya fat tabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Maka bertabayunlah ya, atau periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum ya, tanpa mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Ya. Maka di sini ai karahata antusibu Ya maka bertabayunlah ya karena ya Allah benci jika kalian Allah tidak suka jika kalian menimpakan musibah. Au li'alla tusibu atau supaya kalian tidak menimbakan musibah kepada suatu kaum. Yang pertama mengikuti yang karohata antusibu mengikuti pendapatnya ulama nahwu dari Basrah yang li'alla tusibu mengikuti ulama pendapat ulama Nahu dari Kufah. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat ke-46. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Ya sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu ya supaya engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh atau tidak berpengetahuan. Ya, maka ai maksudnya karohata antaku naminal jahilina. Ya, yaitu karena aku benci kalau engkau menjadi orang-orang yang bodoh atau tidak berpengetahuan. Ala ahadil a'aribi. Namun ini kalau mengikuti pendapat ya atau mengikuti i'rab iya salah satu i'rab iya dari banyak pendapat i'rab iya ayat ini. Ya, ayat Al-Qur'an itu i'rabnya biasanya ada banyak kemungkinan. Bisa, jadi setiap ulama nahwu atau ulama tafsir itu memiliki i'rab yang berbeda. Ya, kita harus berlapang dada dalam hal ini. Kita kembali ke atas wa qawluhu wa ansyadu ay annuhatu Ya, dan maksudnya ya, mereka bernasyid, siapa mereka itu? Yaitu an-nuhatu, para ulama nahwu. Jadi para ulama nahwu itu sering mendatangkan syahid ini ketika membahas hukum mengenai maf'ul lahu. Walam yudakhili benu malikin fi alfiyatihi min syawahidil arabi illa hadal baita. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala tidaklah memasukkan dalam alfiyah beliau dari syawahid syair dari orang-orang Arab melainkan bait ini saja. Artinya apa? Bait ini itu satu-satunya bait yang didatangkan secara utuh oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau, datangkan utuh ya, satu bait penuh. Ya. Dan itu dari syawahidnya orang Arab, syawahidnya syair orang Arab. Ya, biasanya beliau memberikan contoh sendiri, tapi di sini beliau mendatangkan utuh syahid ya dari syair orang Arab. Hanya bait ini saja. Walam yudaraqa iluhu ya dan tidak diketahui sebetulnya siapa yang mengucapkan atau penyair dari syair ini itu sebetulnya tidak diketahui siapa. Ya, tidak ada yang mengetahui siapa yang mengucapkan syair ini lakinnan nazima hujjatun. Akan tetapi nazim, yaitu Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, itu sudah cukup menjadi hujjah. Ya, cukup menjadi sandaran atau bukti bahwa uh, syair orang Arab ini valid. Ya, walaupun tidak diketahui siapa pengucapnya, tapi pasti valid. Karena apa? Dibawakan oleh Ibnu Malik rahimahullah ta'ala. Tidak ada seorang pun yang meragukan ya kemampuan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala. Jadi pembawanya saja itu sudah menjadi bukti. Wa qad hafidhahu wa sami'ahu karena Ibnu Malik rahimahullahu taala itu sudah menghafalkan syair ini dan mendengar syair ini dari guru-gurunya. Ya, maka kemudian didatangkan kaidah wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Maka kaidahnya barang siapa yang menghafal itu dapat menjadi hujjah, ya dapat menjadi alasan atau bukti bagi orang yang tidak menghafal. Ya, jadi seorang hafid itu dapat menjadi hujjah bagi orang yang bukan hafid. Wallahu a'lamu. Kita lihat catatan kaki unzur ini dapat dilihat di Hasiyatab hasyiyata benil hasyiyata benil haji ala syarhil makudi Ya, dapat dilihat di Hasyiah Ibnul Hajj terhadap syarah Al-Makudi. Al-Mujallad al-awwala jilid pertama safhata thamanin wa khamsina wa mi'atin. Jadi ini adalah akhir dari pembahasan maf'ulun lahu atau maf'ulun li Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك